karunia Allah untuk membahas sesuatu yang merupakan hal terpenting bagi kita di manusia khususnya bagi seorang muslim yaitu membahas tentang hal yang amat sangat prinsip tentang akidah saya ingin memberikan dulu mukadimah tentang amat sangat pentingnya akidah bagi kita sekalian khususnya bagi seorang muslim kenapa akidah ini amat sangat penting sebab para ulama menyatakan bahwa syaraful ilmi syarafil ma'lumihi kemuliaan atau keutamaan suatu ilmu amat sangat bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu adalah sesuatu yang penting, maka ilmu yang mempelajari hal itu adalah ilmu yang penting juga. Tapi kalau objek tersebut tidak penting, maka ilmu yang mempelajari tentang objek yang tidak penting itu merupakan ilmu yang tidak penting juga. Sebagai contoh umpamanya, kesehatan pentingkah bagi kita? Penting. Tanpa kesehatan manusia akan banyak terganggu kepentingan dan aktivitasnya. Oleh karena itu, ilmu tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Demikian juga pendidikan, ekonomi, itu aspek-aspek yang penting bagi kita. Maka ilmu yang mempelajari hal itu termasuk ilmu yang penting yang kadar kepentingan ilmu tersebut sesuai dengan kadar kepentingan objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Nah, bagi kita seorang muslim, semuanya sepakat bahwa hal terpenting bagi kita, bagi semua orang dalam kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lebih penting daripada Allah. Kepentingan Allah itu di atas kepentingan apapun dalam pandangan kita sebagai seorang muslim. Allah lebih penting, lebih mulia, lebih agung dibandingkan apapun di alam jagat raya ini. Oleh karena itulah maka ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu yang lainnya sebab ilmu tersebut mempelajari tentang objek yang terpenting dibandingkan hal lainnya di, di dunia ini bagi seorang muslim tidak ada yang lebih penting daripada Allah Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia Tidak ada yang lebih harus diprioritaskan, dinomorsatukan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu Tidak ada yang melebihi kepentingan atau kadar kepentingan ilmu tentang Allah Sedangkan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu kesehatan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, atau yang lain-lainnya. Ilmu tentang Allah juga tidak dipelajari dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fikih, usul fikih dan yang lainnya tapi ilmu tentang Allah dibahas dalam ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu tauhid termasuk bagian dari ilmu akidah. Tauhid bagian dari akidah. Ilmu tauhid bagian dari ilmu akidah. Oleh karena tauhid merupakan hal yang terpenting dibanding yang lainnya karena menyangkut tentang Allah. Sedang Allah adalah hal terpenting bagi kita. Makanya ilmu tauhid merupakan sepenting-penting ilmu dan tauhid bagian dari akidah Makanya ilmu akidah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ini alasan yang pertama kenapa ilmu akidah penting sekali dan wajib kita pelajari. Alasan kedua, kenapa ilmu akidah ini lebih penting dibanding ilmu yang lain, termasuk ilmu tafsir, termasuk ilmu usul termasuk ilmu bahasa Arab, ilmu hadis. Makanya ketika saya disodori untuk memberikan kajian di tempat ini, saya lebih mengusulkan untuk mempelajari masalah akidah daripada yang lainnya karena ini sepenting-penting ilmu. Alasan kedua kenapa ilmu akidah penting? Karena penyimpangan di bidang akidah, di bidang tauhid jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya. Penyimpangan di bidang akidah atau tauhid bisa kafir atau bisa musyrik, minimal bid'ah. Dan bid'ah jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Sebagai contoh umpamanya, penyimpangan di bidang ibadah, di bidang fikih, Contoh umpamanya kita sholat, tapi sholat kita salah, Menyimpan Umpamanya ruku kita baca ayat kursi. Ketika sujud kita baca surah yasin. Ketika tahiyat kita baca al-fatihah. Ketika berdiri kita baca subhana rabbiyal a'la umpamanya. Itu salah, menyimpang. Tapi apakah kesalahan itu menyebabkan kita kafir atau musyrik keluar dari Islam? Ya. Kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tetap kita dalam keislaman kita. Contoh penyimpangan di bidang akhlak. Kita lagi nong nongkrong di depan rumah. Ada orang lewat, kita ejek dia. Hey, monyet mau kemana umpamanya ya. Orang itu marah. Begitu marah, kita timpuk pakai batu sampai benjut. Orang itu tambah marah nyamperin, kita tendang, kita pukul. Begitu jatuh kita smackdown. Umpamanya gitu. Itu penyimpangan di bidang akhlak. Apakah penyimpangan tersebut menyebabkan kita kafir atau musyrik? Tidak. Kita tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Kita ke warung, kita beli makanan umpamanya ya kita makan yang banyak, lima. Terus ketika bayar, kita jawab kita cuma makan satu. Di Bandung itu disebut darmaji. Dahar lima ngaku hiji. Nah, itu dosa. Tapi apakah dosa itu menyebabkan kita kafir? Tidak. Musyrik juga tidak. Kita kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sekalipun tidak muslim tidak kafir jangan ya. Itu contoh penyimpangan di luar ilmu, di luar masalah akidah. Tapi kalau penyimpangan itu di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid, itu jauh lebih fatal, bisa kafir, bisa musyrik, walaupun tidak merugikan orang lain, bahkan orang lain tidak tahu bahwa kita musyrik, disangkanya kita ibadah. Umpamanya contoh, sebelum kita sholat, kita letakkan mushaf Al-Quran di hadapan kita Ini tidak boleh Imam Ahmad menyatakan Ittifak para ulama Makruh menyimpan apapun yang bisa mengganggu kita dalam sholat Sekalipun mushaf Tapi kita simpan mushaf di depan kita Terus kita niatkan Nanti ketika saya sujud Selain sujud kepada Allah Saya niatkan sujud kepada mushaf Al-Quran ini Lalu kita sujud. Saat itu juga kita musyrik karena bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada mushaf Al-Qur'anul Karim. Orang lain yang melihat kita nggak curiga. Disangkanya kita ibadah secara khusyuk. Disangkanya kita sujud kepada Allah. Padahal niat kita sujud kepada mushaf Al-Quran. Maka ketika itu juga kita musyrik dan setelah kita musik gugur semua amal-amal baik kita Allah menyatakan lain asyrakta la yahbatanna amal kalau kalian musyrik kalau kamu musyrik maka gugur semua amal-amal ibadah kamu maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan musnah ketika itu juga kemudian status kita berubah menjadi non muslim atau kafir dan bila mati dalam keadaan demikian maka kita dosanya tidak akan diterima dan kita kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini contoh. Contoh kedua umpamanya, kita rajin sholat, rajin saum, seluruh rukun Islam yang lima kita laksanakan. Tapi dalam hati kita dalam jiwa kita kita tidak meyakini adanya hari akhir. Kita tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Kita tidak meyakini adanya malaikat. Itu penyimpangan di bidang akidah. Walaupun di luar tauhid. Sekalipun sholat kita rajin, saum kita juga rajin, Kemudian zakat selalu keluar, haji setiap tahun kita haji sampai 10 kali seumur hidup kita juga masih kurang puas. Tapi kalau semua amalan-amalan tadi tidak disertai dengan iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, maka seluruh amalan tadi akan ditolak oleh Allah dan kita keluar dari Islam karena penyimpangan akidah kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyatakan bahwa penyimpangan di bidang akidah atau di bidang tauhid jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita mempelajari bidang-bidang lain, bidang fikih kita pelajari agar fikih kita benar, sholat kita benar, muamalah kita benar, Kemudian kita juga mempelajari akhlak agar akhlak kita mulia. Kita juga mempelajari umpamanya masalah tafsir Al-Quran agar pemahaman kita tentang ayat Al-Quran lurus. Kita juga mempelajari hadis agar kita banyak paham tentang hadis-hadis Nabi SAW agar mudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Semua itu kita lakukan agar kita tidak menyimpan dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal berperilaku, dalam hal memahami Quran dan Sunnah, karena kita khawatir menyimpang dalam masalah itu, maka kita harus lebih menyiapkan porsi waktu yang lebih besar untuk mempelajari tauhid, untuk mempelajari akidah, karena penyimpangan di bidang akidah dan tauhid jauh lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Jadi kalau kita khawatir menyimpang di bidang yang lainnya sehingga mempelajari akhlak, mempelajari usul fikih, mempelajari ibadah, maka mempelajari akidah dan tauhid harus lebih mendalam lagi, harus lebih banyak lagi porsinya untuk menghindari penyimpangan di bidang akidah dan tauhid tersebut. Inilah alasannya kedua, kenapa akidah jauh lebih penting dibanding yang lainnya sehingga jauh lebih harus dipelajari di bidang dibanding yang lain. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa akidah jauh lebih penting daripada yang lainnya. Karena di dalam kehidupan keseharian kita. Saya masih ingin mengungkap apa yang banyak terjadi di kalangan di dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga, kenapa akidah jauh lebih penting? Karena boleh dikatakan dakwah dan pelajaran tentang akidah yang lurus amat sangat super jarang Sementara penjelasan tentang akidah batil yang rusak dan menyimpang begitu gencar. Kalau kita umpamanya lihat tayangan-tayangan TV, sebaiknya jangan dilihat. Hanya informasi yang masuk, seluruh tayangan TV itu bisa merusak akidah, baik sinetronnya, filmnya, beritanya, ataupun umpamanya Iklan-iklannya juga banyak yang berbau syirik. Iklan ramalan ya umpamanya. Umpamanya kirim data Anda, saya bisa meramal hanya dengan melihat tanggal lahir Anda gitu ya. Kirim SMS ke nomor sekian sekian sekian. Itu syirik. Katanya. Katanya itu media cetak juga media eh itu media elektronik juga media cetak koran majalah buku-buku banyak ramalan-ramalan seperti itu nah bu begitu gencar bahkan juga ceramah-ceramah pengajian-pengajian banyak mengupas tentang akidah yang batil agar diyakini dan diamalkan oleh manusia. Begitu banyak penyimpangan di bidang akidah yang didakwahkan oleh para doa, oleh para ustaz, oleh para mubalir, oleh para dai, oleh para penceramah, para kiai, para ajengan. Di TV, di radio, di majalah, di koran, di buku, di masjid-masjid banyak membahas akidah-akidah yang batil dan bahayanya karena yang mengupasnya ustaz, ustaz itu mengupas akidah yang salah tersebut dengan didalili oleh Quran dan hadis yang mendengarnya orang awam maka pasti langsung dipercaya. Sebagai contoh, saya berikan beberapa contoh penyimpangan akidah yang banyak dikupas oleh para duat, para dai, padahal itu salah. Contoh, pernah nggak ibu-ibu mendengar ada ustaz yang menyatakan Allah ada di mana-mana? Sering ya? Malah konon juga bu, ini konon bu ya? Ada sinetronnya tuh. Konon, konon juga bu. Ada tayangan di TV dengan judul itu. Allah ada di mana-mana. Konon juga bu. Saya tahu tadi dari ibu-ibu. Ini di dalam ceramah juga diungkap. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab Allah selalu menyertai kita karena Allah itu ada di mana-mana. Ini keyakinan disebar di berbagai macam media, dikupas oleh para ustadz, para dai, dibumbui oleh ayat-ayat Al-Quran. Ini contoh akidah yang salah contoh tauhid yang salah karena yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat atau penyimpangan akidah seperti bukan sekarang aja munculnya tapi dari dahulu dari zaman dahulu dan sudah dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang telah di mana sih letak kesalahan dan penyimpangan orang ini? Allah itu ada di mana-mana. Bukankah mereka mendalili dengan ayat? Umpamanya Allah menyatakan wa huwa ma'ahum aina makan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang berbuat kebaikan dan seterusnya. Kalau Allah selalu menyertai seluruh manusia, padahal seluruh manusia ada di mana-mana, di setiap pelosok dunia ada manusia, berarti Allah pun ada di mana-mana. Itu kata mereka. Di mana letak kesalahan mereka? Letak kesalahan keyakinan seperti itu adalah pertama, pernyataan itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Ibu-ibu tahu Allah ada di mana? Di aras, di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah yang Rahman istiwa di atas aras. Thumma stawa alal ars Kemudian Allah istiwa Tegak di atas ars Ada setidak-tidaknya tujuh ayat dalam Al-Quran Yang menjelaskan Allah ada di atas ars Arus itu di mana? Allah arus itu di atas langit. Kadang-kadang Allah menyatakan Allah di atas langit. Amin man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat mau membebaskan salah seorang hamba sahaya, dia bingung siapa yang harus dibebaskan, lalu minta bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi dites, Ketika salah seorang hamba saya wanita ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Orang itu, hamba saya itu menjawab, Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Faman ana, lalu siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, abdik hafa innaha mu'minah. Bebaskan orang ini karena sebenarnya dia ini seorang wanita hamba saya tersebut dibebaskan oleh Nabi SAW karena dianggap mukminah hanya karena meyakini Allah ada di atas langit. Jadi Allah bukan ada di mana-mana, tapi Allah itu istiwa di atas aras. Aras itu ada di atas langit. Aras itu makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar. Tidak ada lagi makhluk yang lebih besar dibanding aras dan tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dibanding ars. Allah istiwa tegak di atas ars, bainun min khalqihi tapi Allah itu terpisah dari makhluknya sehingga keberadaan Allah di atas ars tidak menempel pada ars. sehingga apapun yang terjadi pada aras tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Allah sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah apa orang yang mengingkari sifat-sifat Allah termasuk istiwanya Allah di atas aras mereka ingkar. Kata mereka, kalau Allah istiwa di atas aras, lalu Allah e, aras suatu saat hancur, maka Allah ini jatuh. Kata mereka. Maka Syekhul Islam menyatakan kalau demikian kalian menyamakan istiwanya Allah di atas aras disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda. Kalau kita tegak di atas kursi, lalu kursinya reot, kemudian ambruk. Apa yang terjadi pada diri kita? Jatuh. Itulah istiwanya kita di atas sesuatu, di atas kursi atau meja gitu. Kalau Allah istiwa di atas ars lalu arsnya uh, ancur, Allahnya jatuh, berarti menyamakan istiwanya Allah di atas aras dengan istiwanya makhluk dan ini salah. Laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah melihat, makhluk melihat. Apakah sama melihatnya? Tidak. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah sama mendengarnya? Tidak baik cara mendengarnya, kemampuan untuk mendengarnya dan seterusnya jauh berbeda. Jangankan Allah dengan makhluk. Sekarang kita lihat makhluk dengan makhluk, kita mendengar. Kelelawar juga mendengar. Apakah mendengarnya kelelawar dengan kita sama? Enggak. Kelelawar itu konon katanya, kalau kita kan hanya bisa menangkap suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu hertz gitu kan. Di bawah itu nggak bisa dengar, di atas itu nggak bisa dengar. Sehingga suara uh, yang dipancarkan oleh radio dalam bentuk gelombang yang frekuensinya di atas 2000 20 ribu hertz itu kan tidak bisa langsung kita dengar dengan telinga kita ya harus ditangkap oleh alat tertentu yang namanya radio barulah kita bisa mendengar lewat radio roja umpamanya konon bu saya belum pernah tanya ini juga konon kelelawar itu daya tangkap terhadap gelombang tersebut itu jauh lebih tajam dari kita bisa menangkap suara yang frekuensinya di atas 20.000 Hz atau di bawah itu sehingga mereka bisa mendengar radio tanpa harus mendengar dengan alat ini. Dengan pendengarannya itulah si kelelawar itu bisa mengetahui ketika terbang mana tembok, mana pohon, mana batang, mana buah dan mana buah yang matang serta yang uh, masih mentah tahu hanya dengan kepakan sayapnya. Kepakan sayapnya itu menimbulkan gelombang tertentu gelombang itu disebarkan lalu memantul ke setiap benda-benda yang ada di sekelilingnya, pantulan dari gelombang itu mereka dengar lagi. Dengan cara itu mereka bisa mengetahui, membedakan mana tembok, mana pohon, mana buah, mana buah yang matang, mana buah yang masih mentah. Mereka bisa ketahui bukan dengan penglihatan, bukan dengan penciuman, tapi hanya dengan telinganya. Bisa nggak manusia begitu? Tidak bisa. Kelalauan bisa. Nah, cara dan kualitas pendengaran makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khalif, Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tegak istiwa. Pohon, batang pohon tegak. Ada gogo bisa tegak? Bisa. Tiang listrik juga tegak. Tapi tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik, dengan tegaknya batang pohon, dan tegaknya gogok itu beda. Ibu tahu gogok ya? Iya. Anjing. Nah, itu walaupun semuanya tegak, tapi berbeda tegaknya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah istiwa di atas arus, Istiwanya Allah tidak boleh difahami sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah terpisah dari aras uh, eh, yang ada di bawahnya. Dan ketika di dalam suatu hadis bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Padahal sepertiga akhir malam itu berjalan secara bergiliran ke setiap tempat ya Bu. Terus berputar. Umpamanya sekarang di sini jam 10. Tapi di tempat lain ada saat ini sedang sepertiga akhir malam. Allah ada di sana. Terus begitu kalau Allah di setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia bagaimana arsnya? Apakah kosong? Itu kan? Kalau kosong berarti selama-lamanya Allah itu tidak di atas aras. Tapi di langit dunia karena seperti air malam itu selalu berputar bergiliran di setiap tempat yang dilaluinya kan gitu. Apakah kalau begitu aras itu kosong? Kalau begitu Allah itu, Allah itu selalu berada di, di langit dunia, tidak di atas aras? Kenapa Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas aras? Nah, kalau istiwanya Allah di atas aras sama disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda, pemahaman pemahamannya bisa jadi begitu. Tapi ingat, istiwanya Allah di atas aras berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lainnya. Sehingga Abu Ishaq ketika ditanya bagaimana memadukan dua hadis tadi, dua keterangan tadi. Di satu keterangan dikatakan Allah istiwa di atas ars. Di keterangan lain dikatakan Allah turun ke langit dunia. Bagaimana memadukannya? Beliau menyatakan Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arsnya kosong. zilu Rabbuna ila sami dunya min duni ayyaj ala arsyahu khalian minhu. Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arusnya kosong dari dirinya. Itulah sifat Allah. Istiwanya Allah di atas arus itu seperti itu. Dan berbeda dengan istiwanya makhluk. Berbeda juga dengan turunnya makhluk. Kalau kita turun dari suatu tempat ke tempat lain, umpamanya kita duduk di kursi. Terus turun pindah ke bawah ke karpet. Maka apa yang terjadi pada kursi? kosong. Itu kita. Kursinya kosong, kitanya turun. Allah tidak seperti itu. Kita duduk di atas kursi, nempel di kursi. Kursinya amruk kitanya jatuh. Allah istiwa di atas aras tidak nempel dengan aras. Apapun yang terjadi pada aras tidak berpengaruh pada diri Allah. Kita duduk di kursi lalu turun ke bawah, kursinya kosong. Allah istiwa di atas aras lalu turun ke langit dunia tanpa membuat arasnya kosong. Sehingga dua keterangan itu sama sekali tidak saling bertentangan. Dan itu menunjukkan perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi Allah istiwa di atas aras. Bukan ada di mana-mana itu keyakinan yang wajib kita pegang teguh karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ada bu visidi tentang di mana Allah ya. Kalau nggak salah di Jakarta juga sudah beredar. Entah ibu-ibu di sini sudah mendengar apa belum. Itu visidi saya bu judulnya di mana Allah. Nah itu dijelaskan dari dari ayat dari hadis, dari ucapan sahabat, ucapan para ulama dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang menyatakan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada? Allah menyertai mereka, manusia dimanapun manusia itu berada. Apakah makna ayat itu menunjukkan Allah ada di mana-mana? Tidak. Ma'iyatullah atau penyertaan Allah kepada makhluk dijelaskan oleh para ulama ada dua. Pertama disebut ma'iyah amah, penyertaan secara umum. Artinya Allah menyertai seluruh makhluk, baik mukmin ataupun kafir, baik manusia, jin, malaikat, benda mati ataupun seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini disertai oleh Allah Makna Allah menyertai di sana bukan menyertai secara zat, akan tetapi Allah mengetahui, melihat, mengawasi dan tentu saja memonitor seluruh pergerakan makhluk di alam jagat raya ini. Sedangkan makhluk itu begitu kompleks, begitu beragam, entah berapa triliun jenis makhluk ya malaikat, ya jin, ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya benda-benda mati, hewan juga entah berapa e, jenis macamnya. Dimonitor, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah menyertai mereka. Makanya kebayang Allah itu super sibuk. Kalau ditanya Allah itu santai, relax atau sibuk? Jawab, sibuk. Dan ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan, Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sibuk. Fabi ayyi ala rabbikuma Setiap saat Allah itu sibuk mengatur segala macam kehidupan ini dengan berbagai macam jenis makhluknya. Nah itulah makna Allah menyertai mereka, menyertai seluruh makhluk. Kedua, ma'iyah khosoh, Allah menyertai secara khusus. Maknanya khusus kepada orang beriman. Inna allaha ma'asabirin, inna allaha ma'al inna allaha ma'al Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang muhsin. Makna menyertai di sana adalah menjaga, melindungi, memberikan pertolongan dan bantuan. Ini ini khusus orang-orang mukmin, tidak semua orang. Nah, ini makna menyertai makhluk. Dan ini bukan takwil, tapi mafhumul lughah. Pemahaman yang bisa diambil dari semua bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab, juga bahasa-bahasa lainnya. Ibu-ibu yang punya anak, lalu anaknya itu sekolah ke tempat yang jauh, gitu ya. Seketika anaknya akan berangkat, ibunya berpesan, doa ibu selalu menyertai gitu ya. Selalu menyertai Apakah yang dimaksud doa ibu selalu menyertaimu itu maknanya adalah doa ibu itu real kemudian selalu ikut kemana anak kita pergi bukan begitu atau gini bu, pada malam purnama kita ada di Jakarta, lihat ke atas ada bulan. Kita lari ke Bandung, lihat ke atas ada bulan. Terbang ke Jakarta, eh, ke Surabaya, lihat ke atas ada bulan. Lalu kita katakan bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Apakah makna dari pernyataan itu bulan ada di mana-mana? Bukan bulannya di mana? Di atas. Apa arti bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Maksudnya cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada. Nah itu terpahami oleh semua bahasa. Oleh karena itu Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Maksudnya Allah selalu melihat Allah selalu mengawasi, Allah selalu mengetahui, Allah selalu memonitor. Dan apabila kitanya orang mukmin, orang bertakwa, Allah menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, membantu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas aras dengan ayat yang menyatakan Allah menyertai manusia. Nah itulah letak kesalahan orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Sebab pernyataan itu bisa berakibat fatal. Pertama kesannya kalau Allah ada di mana-mana kesannya banyak ya. Kedua kalau Allah terkesan ada di mana-mana bertumbuhkan dengan ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas ars dan seterusnya. Ini contoh yang pertama tentang penyimpangan akidah yang gencar diajarkan, didakwakan, diceramahkan melalui berbagai macam media dan didukung oleh hampir semua pihak. Sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Coba bayangkan Bu, saya mengoreksi kesalahan akidah tadi dalam pengajian seperti ini didengar oleh 10-20 orang. Tapi orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana, ngomongnya di mana? Di TV, di radio, di buku yang didengar oleh jutaan orang dan seterusnya dan seterusnya sehingga akan banyak manusia yang tersesatkan. Ini contoh yang pertama. Contoh penyimpangan akidah yang kedua. Ibu-ibu pasti juga mengalami, saya juga mengalami sejak SD, di sekolah, di masjid, di madrasah, sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Ketika pada waktu pelajaran agama membahas tentang sifat-sifat Allah. Ada berapa bu? 13 atau 20. Wujud, tidak, bako, mukhlafatul hawadisi, terus iya, bu, oh masih hafal. Nah itu contoh akidah yang salah Termasuk di perguruan tinggi bu Dipelajari lagi itu Diperdalam lagi Diperdalam lagi Bukan hanya perguruan tinggi umum Termasuk di IAIN bu Yang sekarang jadi UIN ya Dipelajari, diperdalam, dikokohkan, dikuatkan lagi Dengan filosofinya kalau umpamanya di SD, di SMP, di SMA cukup itu saja ditunjang dengan ayat dengan hadis sudah. Nah itu adalah contoh akidah yang salah. Di mana letak kesalahannya? Kita bongkar. Sekarang kita lihat bu, ibu-ibu tahu asmaul husna ya? Ada berapa asmaul husna bu? Nah ini contoh yang salah lagi. Asmaul husna tidak terbatas. Bu. Banyak. Cuma di antara Asmaul Husna ada 99 nama Allah yang siapa yang mengihsa. Mengihsa itu memahami, meyakini dan mengamalkan, bukan menghafal. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu dia akan masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsahu dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa, mengihsa itu mengetahui, memahami, meyakini dalam hati dan mengaplikasikan, maka dia akan masuk surga. Mana hadis ini bukan berarti nama Allah hanya 99, bukan. Sama aja dengan saya mengatakan begini, saya mempunyai Seratus ribu uang yang akan saya berikan kepada orang yang hafal nama saya secara lengkap. Apakah artinya uang saya hanya seratus ribu? Enggak banyak. Lebih dari seratus miliar. Di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya, saya sisihkan seratus ribu yang akan saya berikan kepada siapa saja yang mampu menyebut nama saya secara lengkap dengan binnya tujuh turunan. Nah, itu semakna dengan hadis tadi. Makanya dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, bukan inna asma asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Tidak begitu, tapi innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang siapa saja orang yang mengiksa kepada 99 itu dia akan masuk surga. Tapi nama Allah banyak di luar 99 itu. Dan nama Allah yang banyak tersebut dijelaskan dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan ini as'aluka bikuli ismin alladhi samaita bihi nafsak Ya Allah semuanya aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang telah engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu au anzaltahu fi kitabi atau fi kitabik atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu terus sampai dalam kalimat terakhir uh, dikatakan awista sartabihi fi ilmil ghaibi indah atau dengan nama-nama yang ah yang hanya engkau sendiri yang mengetahui yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu dengan nama-nama yang ada di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu yang hanya engkau sendiri yang mengetahui tidak ada yang lain yang mengetahui Nah sedangkan nama-nama Allah yang ada dalam ilmu gaib yang hanya Allah saja yang tahu Kita tidak tahu ada berapa saja jumlahnya ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas dan tidak ada orang yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah. Para malaikat pun tidak tahu. Sebab di dalam hadis itu disebutkan awis taksar tabi fi ilmil ghaibil ladzi indak atau nama-nama yang hanya engkau saja seorang yang tahu. Malaikat juga nggak tahu, jin nggak tahu, apalagi manusia tidak tahu. Ini menunjukkan nama Allah amat sangat banyak. Tapi di antara nama-nama Allah yang banyak ada 99. Siapa yang mengihsor, memahami, meyakin dan mengaplikasikan, dia akan masuk surga tanpa harus menghafal. Sekarang walaupun hafal dinyanyikan tapi nggak yakin, itu nggak akan mungkin bisa masuk surga. Nggak sholat, nggak mungkin dia masuk surga walaupun hafal. Tapi kesalahpahaman orang terhadap hadis ini mendorong orang untuk berlomba-lomba membuat nasyid tentang asmaul husna. Terus saja dibaca hafal lah sudah masuk surga tuh. Padahal bukan begitu maknanya. Nah, Bu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyatakan di setiap nama-nama Allah terkandung sifat. Umpamanya nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah dan di dalam terkandung sifat rahmannya Allah. Ar-Rahim juga begitu. As-Sami nama Allah juga terkandung sifat Allah mendengar. Al-Basir juga nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Jadi setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat dan antara nama dengan sifat itu begitu sinergi, begitu selaras dan begitu padu. Kalau Allah dinamai Rahman berarti Allah betul-betul bersifat Rahman. Kalau Allah Ghafur selain nama bagi Allah juga Allah itu betul-betul bersifat Ghafur. Apa Ghafur bu? Pemaaf, pemberi ampun. Beda dengan manusia. Ada manusia namanya Ahmad, tapi kelakuannya menyebalkan. Ya. Ada manusia namanya Abdullah, tapi penyembah berhala. Antara nama dengan sifat dengan kelakuan bertolak belakang kalau manusia. Tapi kalau Allah sinergi, selaras antara nama dengan sifat. Nah, bila nama Allah katakanlah minimalnya 99, berarti sifat Allah minimalnya juga segitu. Jadi kalau sifat Allah hanya 13 atau 20, sisanya dikemanain tuh? Sekarang tanya kepada orang yang menetapkan sifat Allah hanya 13 atau 20. Coba tanya, apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah? Bukan. Pasti jawabnya Iya, karena dijelaskan dalam Al-Quran. Ada nggak Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam sifat 13 dan 20? Tidak ada sok bu tataan hiji-hiji. Tataan hiji-hiji itu artinya sebut satu persatu persatu wujud, qidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kiamuhu binafsihi, terus kiamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, iradah, hayat, kalam, ilmu, Sami, Basor. Udah 13 ya. Mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya enggak ada? Dikemanain tuh? Apakah mereka tidak mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifat Allah? Kalau tidak mengakui, oh itu bisa kufur ibu. Karena mengingkari Al-Quran. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dalam surah al Hasr tuh Asmaul Husna semuanya itu. Itu asmaul tidak ada satupun itu dalam sifat 13 atau 20. Nah, dari sini saja Bu sudah kelihatan kesalahan orang-orang yang menetapkan sifat Allah hanya 13 dan 20. Terlebih orang yang menetapkan sifat Allah 13 dan 20 sudah tobat, Bu. Itu kan awalnya Abu Abu Musa Ali Al-Asy'ari rahimahullah Abu Musa Ali al Ashari itu ibu tadinya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menakar segala sesuatu dengan akal, segala sesuatu dengan pikiran. Nah Mu'tazilah selama 40 tahun Abu, Abu bukan Abu Musa, Abu Hasan Ali Al Ashari ya. Abu Hasan Ali Al Ashari selama 40 tahun dia Mu'tazilah karena dibimbing oleh bapaknya Ali Al-Jubai Ali Al-Jubain bapak tirinya dia menikahi ibunya dibimbing sehingga menjadi seorang mu'tazilah tulen ahli debat dimanapun dengan siapapun Abu Hasan ini berdebat tidak pernah kalah terlebih ahli syiah juga dengan syiah semuanya nggak ada yang mampu menandingi kehujahan atau argumentasi dari Abu Hasan Ali Al Ashari ini Orang-orang Syiah pada takut dengan Abdul Hasan Ali Al debat al amlulu. Nah itu Abdul Hasan. Nah dan Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah. Abu Mu'tazilah menyatakan Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah menyatakan laisa kamisli syai'un Allah itu tidak ada yang menyerupai. Kalau Allah punya sifat mendengar, makhluk mendengar sama dong kata mereka. Maksudnya baik ingin mensucikan Allah tapi caranya salah dengan harus bertubrukan dengan ayat Al-Qur'an. Itu Abu Hasan awalnya begitu. Tapi dari segi fikih Abu Hasan menganut madhab Syafi'i dan banyak membaca kitab-kitab Syafi'i. Ternyata tidak Imam Syafi'i berbenturan dengan akidah Mu'tazilah. Nah, suatu saat Dipikirlah tentang akidah Mu'tazilah ini mustahil kalau Allah nggak punya sifat. Pasti Allah punya sifat ini. Dipikir dibulak-balik sampai menyadari bahwa banyak kekeliruan dalam akidah Mu'tazilah. Sampai bapaknya sendiri ajak debat, kalah. Salah satu perdebatan yang masyur begini, "Hei Bapak, <clears throat> saya mau tanya nih, tiga orang manusia di akhiratnya nanti gimana?" Pertama orang mukmin yang mati dewasa, kedua orang kafir yang mati dewasa, ketiga anak kecil yang mati ketika kecil. Tiga orang ini di akhiratnya di mana? Kata bapaknya, mudah. Orang mukmin yang mati dewasa di surga, orang kafir di neraka, orang anak-anak yang mati ketika kecil juga di surga, tapi surganya di bawah surga orang mukmin yang dewasa tadi. Kata Abu Hasan, bagaimana kalau anak kecil ini minta kepada Allah, ya Allah, satukan saya dengan orang mukmin dewasa tuh di surganya. Jangan lebih rendah bisa nggak? Kata bapaknya nggak bisa. Karena apa? Karena orang mukmin dewasa itu, kenapa tingkatan surganya lebih tinggi? Karena dia sudah teruji, sudah diberi godaan, sudah diberi gangguan, tapi tetap iman, ibadah, amal soleh. Makanya balasan juga lebih tinggi sedangkan kamu kan belum beramal lumayan surga terendah juga itu jawab bapaknya kata Abu Hasan bagaimana kalau anak kecil protes kalau begitu ya Allah kenapa engkau matikan aku sejak kecil kenapa engkau biarkan hidup sampai gede sehingga aku pun bisa ibadah bisa sholat bisa iman amal soleh sehingga bisa menempati surga setinggi itu Kata bapak, dijawab oleh Allah kalau kamu dibiarkan dewasa belum tentu kamu iman belum tentu kamu ibadah belum tentu kamu amal soleh mungkin saja kamu kafir makanya saya matikan kamu sejak kecil kan lumayan ke surga juga ke surga ternak juga gitu Nah, itu jawab bapaknya. Abu Hasan bertanya lagi, kalau begitu bapak orang kafir nanti protes. Ya Allah kenapa engkau tidak matikan aku sejak kecil? Sehingga aku bisa masuk surga setingkat anak kecil kan lumayan surga tingkat terendah juga daripada harus masuk neraka. Engkau kan tahu kalau aku dibiarkan gede gedenya aku akan kafir. Kenapa tidak engkau matikan aku ketika kecil? Dijawab begitu bapaknya dia nggak bisa jawab. Semakin ragulah Abul Hasan Ali Al Ashari. Karena apa? Karena Mu'tazilah termasuk bapak yang menetapkan segala sesuatu dengan akal. Sehingga ketika disudutkan kepada pertanyaan seperti tadi, akalnya buntu sudah nggak bisa jawab lagi. Di mana jawaban yang menyebabkan bisa masuk akal? Nantinya kembali kepada nas lagi, kembali kepada nas lagi. Pasti seperti itu. Nah setelah itu maka Abul Hasan Ali Ash'ari menyatakan keluar dari akidah Mu'tazilahnya mengingkari keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah tidak punya sifat. Lalu dari sana beliau berpikir Allah pasti harus punya sifat. Lalu di sanalah beliau menetapkan sifat-sifat Allah. Awalnya enam bu, terus bertambah tujuh, terus sembilan sampai sebelas, akhirnya tiga belas. Ketika tiga belas ini diajarkan kepada banyak muridnya, di antara muridnya adalah Imam Al-Maturidi Lalu setelah belajar kepada Abul Hasan, dia pindah ke tempat lain lalu dikembangkan jadi 20. Nah, setelah lama-lama berpikir, Abul Hasan menyatakan nggak mungkin sifat Allah cuma segini. Kok ditambah pertama 6, jadi 7, jadi 9, jadi 11, jadi 13. Nanti mungkin bisa bertambah lagi. Oh, kenapa? Karena akal manusia berkembang. Itulah kalau menetapkan sifat Allah berdasarkan akal. Akhirnya beliau menelaah lagi dan akhirnya beliau rujuk dari hal itu, tobat dari hal itu, lalu mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hambal, lalu beliau berkesimpulan wa bima yaqulu bihi al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hambal nahnu bihi qailun. Apapun yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal kami pun berpendapat seperti itu dalam masalah akidah. Lalu beliau menyatakan meninggalkan keyakinan baik Mu'tazilah maupun sifat 13 dan 20 lalu beliau rujuk kepada akidah salat dan rujuknya beliau dijelaskan dalam sebuah kitab karangan beliau yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi Abu Hasan Ali Hasan ini sudah tobat dari sifat 13 ini, Bu. Nah, banyak pengikutnya yang tidak tahu karena kitab Al-Ibanah masih berbahasa Arab dan sekarang sudah diterjemahkan tapi nggak banyak orang membaca sehingga banyak orang yang tidak tahu. Nah ini kesalahan ini diajarkan di sekolah, di madrasah, di pesantren sampai di perguruan tinggi, diajarkan di TV, diajarkan di radio, di buku-buku. Sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat kurang dan minim. Sehingga memungkinkan orang banyak tersesatkan dengan akidah yang salah tadi. Dari sinilah kita bisa melihat amat sangat pentingnya kita mempelajari akidah jangan sampai kita terbawa oleh dakwah yang salah tentang akidah. Ingat tadi dikatakan penyimpangan di bidang akidah jauh lebih fatal dibanding kesalahan di bidang lain. Ini contoh kedua. Contoh ketiga Bu, amal-amalan. Ibu pernah nggak mendengar ada orang yang bersumpah saking ingin lebih dipercaya sumpahnya dia mengatakan demi Allah demi Rasulullah pernah sering buah-buah ibu juga suka itu contoh yang salah bu tentang akidah Nabi saw menyatakan man halafa bi ghairillah faqad au kafar Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah musyrik atau telah kafir. Coba lihat, fatal sekali bu. Telah musyrik atau telah kafir. Kenapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dianggap musyrik atau kafir? Di mana letak kemusyrikan dan kekafirannya? Sebab sumpah itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpah itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Sadid, syarah kitab tauhid atau taklik kepada kitab tauhid, beliau menyatakan bahwa sumpah takidus syai' bidzikril ismil mu'azzami indahu. Sumpah artinya menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah tadi. Umpamanya kita berkata sesuatu, mengatakan sesuatu. Tapi diragukan oleh orang. Bohong gak gitu ya? Nah untuk menguatkan perkataan kita, saking yakinnya tentang benarnya terhadap ucapan kita tersebut, maka Allah yang kita agung-agungkan kita jadikan tawar Demi Allah nih, saya ngomong benar. Jadi yang dipertaruhkan itu sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Sesuatu yang paling diagungkan dan satu-satu yang diagungkan oleh seorang muslim hanyalah Allah. Oleh karena itu di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada nama yang disebut dalam sumpah kita. Makanya tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah karena nama itu diagungkan dalam sumpah kita. Makanya cukup hanya dengan demi Allah. Jadi kalau orang bersumpah demi Allah demi Rasulullah berarti mengagungkan Allah dan Rasul dengan kadar pengagungan yang sama. Sedangkan mengagungkanlah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Oleh karena itu disinilah letak syiriknya orang yang menyebut nama selain Allah pada sumpahnya. Makanya ibu yang suka bersumpah demi Allah demi Rasulullah cabut itu ucapan berhenti dari kebiasaan itu gantilah dengan mengatakan demi Allah saja. Tanpa saja bu demi Allah sudah cukup demi Allah itu pengakuan. Oleh karena itulah maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Li'an ahlifa billahi 'alal kadib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi ala shadiq." Kata kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kebenaran. Coba agak mikir, ibu mengerti, paham nggak terhadap ucapan barusanmu? Nggak ada yang ngerti, ada yang nggak. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kedustaan. Contoh begini bu. Eh untuk suatu kebenaran, bit untuk suatu kebenaran. Contoh begini bu. Ya contoh begini. Kita umpamanya kemarin ke kantor. Lalu ditanya oleh kawan kita, kemarin ke kantor nggak? Kita bilang tidak. Bohong kan? Masa ahli. Kita katakan demi Allah tidak. Itu bohong disumpah ditunjang dengan sumpah. Sumpahnya benar karena menyebut nama Allah. Tapi sumpah yang benar dipakai mendukung kebohongan dan itu dosa besar maksiat. Tapi itu lebih baik, lebih kecil dosanya, bukan lebih baik itu bukan berarti baiknya Bu. Lebih kecil dosanya dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sekalipun jujur. Sekalipun benar. Kemarin ke kantor nggak ke kantor? Masa? Eh demi langit dan bumi. Nah, sumpahnya salah karena menyebut nama selain Allah dan itu syirik. Walaupun sumpah yang syirik itu dipakai untuk mendukung kebenaran. Maka dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat yang tadi. Kalau yang pertama tadi sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, tapi sumpah yang benar itu dipakai mendukung kebohongan dan itu dosa besar, tapi dosa besarnya tidak sampai pada syirik. Tapi yang kedua ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun untuk sebuah kebenaran kejujuran. Maka itu syirik Abdullah bin Mas'ud menyatakan kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran, sebuah kebenaran. Karena bersumpah dengan menyebut nama Allah itu benar tapi dipakai kebohongan adalah maksiat maksiat lebih ringan dosa dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sebab itu syirik walaupun sumpah yang salah tadi dipakai untuk mendukung kebenaran atau kejujuran. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak menjadi dalil tentang bolehnya bersumpah palsu. Nggak boleh. Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan lebih suka, iya lebih suka dan dibanding syirik tapi lebih suka sumpahnya benar juga untuk kejujuran dan kebenaran. Tapi karena banyak orang tidak tahu, disangkanya demi Allah demi Rasulullah itu hebat. Padahal itu syirik, maka itu tidak boleh. Dan orang yang sudah melakukan itu ada kifaratnya dia harus mengucapkan la ilaha illallah dan kita yang mendengar orang bersumpah seperti itu wajib mengingkari, diberitahu, eh, nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah, cukup nama Allah saja, gitu aja. Kalau dia nanya, kenapa begitu? Sebab sumpah adalah ibadah kepada yang namanya disebut. Makanya kalau menyebut nama Rasulullah berarti ibadah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nah, itu tidak boleh. Ibadah hanya kepada Allah. Dari mana tahu? Dari hadis dari mana ibu mendengar hadis? Di pengajian. Ayo ikut ke pengajian. Nah, akhirnya mungkin orang itu keajak. Ini contoh yang ketiga bu tentang adanya penyimpangan manusia di bidang akidah bahkan mendakwakan penyimpangan akidah tersebut sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Dari sinilah kita melihat amat sangat super pentingnya kita mempelajari akidah jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tanpa kita ketahui. Ini alasan ketiga. <clears throat> Alasan keempat, kita mulai karena waktunya sudah hampir habis, kita memulai memasuki penjelasan syariat, ayat atau hadis tentang pentingnya tauhid. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita di alam dunia untuk apa bu? Ibadah. Ibu hafal ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat itu surat ke-51. Ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini, Bu, Allah menggunakan susunan kalimat memasangkan huruf nafi dengan istisna. Nafi artinya menidakkan, istisna artinya mengecualikan. Wama dan tidaklah, ma ini huruf nafi. Kholaktu, aku ciptakan jin dan manusia illa, illa ini huruf istisna, pengecualian. Dalam bahasa Arab, kalau ada pasangan nafi dengan istisna disebut litaksis, artinya mengkhususkan. Makna ayat itu aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah la itu huruf nafi, illallah istisna kecualian. La ilaha illallah artinya satu ilah khusus hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi ayat tadi mengandung makna penghususan bahwa diciptakannya jin dan manusia khusus untuk ibadah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya adalah tauhid. Ibadah itu maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna illa liya'budun ay illa liyuwahhidun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, artinya kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku. Ibadah maknanya tauhid. Karena ibadah adalah tujuan utama hidup manusia dan jin di dalam dunia dan ibadah artinya tauhid berarti tujuan hidup manusia dan jin di alam dunia adalah untuk mentauhidkan Allah untuk mengaplikasikan tauhid. Ini tujuan utama. Dan tauhid pun tidak mungkin bisa teraplikasi secara benar kecuali dengan ilmu. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid berarti mempelajari tujuan pokok hidup manusia di alam dunia. Mempelajari tujuan pokok dalam masalah apapun adalah hal yang terpenting dalam dalam kehidupan kita. Apalagi tujuan hidup manusia yang bohong. Juga terlihat pentingnya tauhid dari beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an. Umpamanya, Di dalam Al-Qur'an, surat dan ayat pertama dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa dan seterusnya. Ayat yang pertama kali menjelaskan tentang perbuatan manusia adalah dalam surah Al-Fatihah. Ayat ke lima bu bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang lagi ada yang menyatakan ayat yang ketiga. Coba lihat. Anggap saya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim di sana menjelaskan sifat-sifat Allah, tidak ada perbuatan manusia. Ayat kedua Alhamdulillahirobbilalamin, Ini juga sifat Allah, segala puji kepunyaan Allah, penguasa semesta. Ini juga sifat Allah. Ayat ketiga ar ini juga sifat Allah. Keempat, Malik Yawmiddin ini juga sifat Allah. Nah, ayat kelima baru menjelaskan perbuatan manusia, yaitu iya karena butuh, iya karena sain dan perbuatan manusia yang pertama kali disebut di sana adalah ibadah. Apa arti iya karena butuh? Hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dua amalan perbuatan manusia yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kelima ada ibadah dan isti'anah ibadah dan minta pertolongan dalam hal ibadah itu dan di sini menunjukkan amat sangat super pentingnya dalam bahasa Arab ibu mungkin e, masih ingat masa-masa sekolah dulu pada pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal ada yang disebut dengan pola kalimat SPOK ya bu iya. subjek predikat, objek dan keterangan. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Di dalam bahasa Arab, ya, jumlah atau kalimat ada dua macam, ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, jumlah fi'liyah di, fi'liyah diawali oleh fi'il. Pola kalimat jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah fi'il, fa'il dan Maf'ulun bi. Fi'il itu predikat, kata kerja. Fa'il subjek. Maf'ulun bi objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab predikat, subjek, baru objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Itu pola yang baku. Tapi dalam Al-Fatihah ayat yang kelima ini Iyaka na'budu wa karena nasta'in Objeknya didahulukan bu Iyaka kepada engkau objek ya. Engkau ini objek. Nak budu itu subjek dan predikat. Fi'il dan fa'il. budu kami beribadah. Nah, objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Dan ini menyimpang dari kebiasaan. Biasanya predikat dulu, baru subjek, baru objek biasa. Tapi kok ini objek didahulukan, Nah penyimpangan ini memiliki tujuan lain Sehingga ada satu kaidah dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Takdimul makmul anil amil yufidul hasar wal ihtimam wal, wal ihtimam Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat Memberi makna hasar dan ihtimam Hasar itu penghususan Ihtimam itu dipentingkan sehingga di dalam ayat ini terkandung dua hal ia ada makna penghususan, ia ada makna dipentingkannya objek yang didahulukan. Ia karena kedua, ia karena stain maknanya khusus kepada engkau kami ibad, hanya kepada engkau kami ibad. jadi makna hanya dalam kalimat ini dilihat dari struktur kalimat objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat dan ini mengandung makna hanya hanya kepada engkau kami ibadah. Terus hanya kepada engkau ini dipentingkan. Saking dipentingkannya didahulukan. Yang biasanya di dibelakangkan ini dahulukan. Kalau nak budu iyaka wa nasta'inu iyaka secara bahasa benar. Kepada engkau kami ibadah, kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi pertama, tidak ada pengususan. Kami ibadah kepada engkau, tapi mungkin juga kepada orang lain. Dan tidak ada dipentingkan, tidak dipentingkan engkau-nya ini kalau objeknya diakhirkan. Tapi karena objeknya diawalkan, maka mengandung makna khusus dan mengandung makna mementingkan si objek. Nah, iya karena budu wa iya karena stain maknanya hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau juga kami mohon pertolongan. Inilah perbuatan manusia yang pertama kali disebut dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kelima Dan perbuatan yang pertama kali disebut itulah ibadah Dan ibadah kata Ibnu Abbas maknanya adalah Tauhid Jadi ia karena amudu maknanya hanya kepada engkau kami bertauhid Wa iya karena saya dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan untuk mengaplikasikan tauhid itu ini kata Syekh Muhammad Al-Qasim dalam kitab Hasyiah salah satu usul menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid sehingga itulah yang pertama kali disebut dalam Al-Qur'an tentang perbuatan manusia. Ketiga, kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an dari awal surah Al-Fatihah sampai selanjutnya. Ternyata perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama kali bernada perintah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Dalam Al-Fatihah tidak ada perintah Allah kepada manusia. Indina al mustaqim itu permintaan manusia kepada Allah. Al-Baqarah masuk ke Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minun dan seterusnya sampai wa bil akhirati hum yuqinuun ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun itu ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak ada perintah. Ayat ke-6 sampai ke-7 atau ke-8 itu ciri orang kafir innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la Itu tentang orang-orang kafir gak ada perintah. Ayat ke-8 sampai 20 tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus sampai ayat 20 innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada perintah Allah kepada manusia. Baru perintah Allah kepada manusia ada dalam Al-Baqarah ayat ke-21. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhan budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran sejak awal surat sampai ayat ini, sampai Al-Baqarah 21. Dan ternyata isi perintahnya adalah ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu. Hei manusia beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Inilah perintah yang pertama dalam Al-Quran. Dan isi perintahnya ternyata ibadah. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah. Dan ibadah maknanya adalah tauhid. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid sehingga itulah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tujuan hidup manusia ke alam dunia untuk ibadah atau untuk bertauhid Perintah yang pertama kali Allah turun dalam Al-Quran juga perintah ibadah yaitu tauhid dan perbuatan manusia yang pertama kali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran adalah juga ibadah atau tauhid. Itu semua kata Syekh Muhammad Al-Qasimi menunjukkan amat sangat super pentingnya uh, tauhid dan tauhid bagian dari akidah, dari ilmu akidah. Inilah alasan ke tentang keberapa? Keempat tentang pentingnya akidah dibanding masalah-masalah yang lain. Sebelum masalah sholat, sebelum masalah zakat, saum dan yang lain-lain, akidah lebih dahulu. Makanya rukun Islam yang pertama syahadat dan itu akidah sebelum sholat, sebelum saum, sebelum zakat, sebelum haji dan seterusnya. Oleh karena itulah maka seluruh nabi dan rasul Walaupun syariatnya berbeda-beda Tapi inti ajarannya sama yaitu mentauhidkan Allah Al-Quran Hadis-hadis yang sahih menunjukkan semua nabi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mendakwahkan tauhid. Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Tauhid itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu adalah tauhid. Semua rasul seperti itu. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi inti dari ajaran dakwahnya sama yaitu mentauhidkan Allah. Karena itu pula kita lihat sejarah perjuangan dan dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah hanya mendakwahkan tauhid. Sebelum sholat, sebelum yang lain-lain, tauhid dulu. Waktu itu seluruh keburukan dan kejelekan ada di Mekah. Di Mekah perzinahan begitu merajalela dengan bebas. Mabuk-mabukan sudah menjadi warna judi sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Saling membunuh, saling berkelahi, melukai juga itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Seluruh keburukan ada. Tapi begitu Nabi SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah, apakah langsung melarang judi? Langsung melarang perzinahan? Langsung melarang mabuk-mabukan? Tidak. Dibiarkan dulu semua itu. Tapi yang pertama kali dilarang adalah menyembah berhala menanamkan tauhid itu yang pertama kali 13 tahun terus-terusan begitu. Perzinahan dibiarkan, mabuk dibiarkan, bahkan setelah eh, sholat diperintahkan mabuk masih boleh sehingga ada orang yang sholat sambil mabuk waktu itu sehingga ketika membaca surah al-kafirun salah yang harusnya wa ma ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, kamu pun bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Terbalik jadi ana abidu ma'abattum wa antum abiduna ma'abud. Aku penyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian pun penyembah apa yang aku sembah. Oh, terbalik sekali kan? Fatal. Setelah ini turunlah ayat la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk Sehingga kalian memahami apa yang kalian katakan Belum dilarang mabuk Hanya larangannya kalau mau sholat Jangan mabuk dulu gitu Kalau pada zuhur silahkan mabuk pada sumur Sehingga pas zuhur sudah sadar Awalnya dibiarkan Demikian juga judi Ketika turun surah Rum Ghulibatir Rum Rum akan dimenangkan. Waktu itu ada dua negara superpower, Romawi dan Persia. Romawi agamanya Nasrani, Persia agamanya Majusi. Itu saling perang, saling mengalahkan. Kadang menang Romawi, kadang kalah Romawi. Begitu terus. Nah saat itu mau perang. Turun ayat, Gulibatir Rum akan menang. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq ketemu orang Yahudi berbicara masalah ini. Kata Yahudi, siapa yang akan menang? Kata uh, Abu Bakar, Romawi taruhan yuk, hayu. Waktu itu judi belum dilarang. Berapa turunnya kata Yahudi? Satu ekor unta. Kata Abu Bakar seribu ekor unta. Karena yakin berdasarkan ayat, Romawi akan menang. Gulibatir Rom. Seribu ekor unta kalau mau ngapain cuma seekor unta? Itu judi. Abu Bakar bisa berjudi, tapi judi saat itu belum dilarang. Sholat sudah diperintahkan, judi belum dilarang. Jadi semua penyimpangan lain dibiarkan dulu, tapi satu penyimpangan yang paling fatal itu yang pertama kali diberantas, yaitu menyembah batu, bukan ya, menyembah di yaitu oh, menyembah tauhid, menyembah berhala, menyembah patung. Syirik itu yang pertama kali diberantas. 13 tahun, tauhid setelah pindah ke Madinah, tauhid semakin dipermantap dan turun pula ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum setelah fondasi utamanya itu tauhid sudah mantap terlebih dahulu. Dari semua penjelasan tadi kita tahu amat sangat pentingnya tauhid dan tauhid bagian dari akidah dan ini semua menjelaskan super penting bagi kita menelaah akidah sebelum mempelajari dan memperdalam masalah-masalah lainnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya lebih memilih pelajaran tauhid daripada yang lain-lainnya. Nah bu, rupanya pertemuan kita hanya mukadimah saja menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan alasan yang saya kemukakan berempat poin atau lima poin dan seluruh alasannya berjumlah 30 poin. Tapi itu pun cukup untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya akidah bagi kita. Ya sampai di sini saja barangkali Bu sudah satu setengah jam saya berbicara tapi kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab bila ada pertanyaan silakan. Sumpah demi Al-Quran apakah boleh? Kalau yang dimaksud Al-Quran itu mushaf Al-Quran maka tidak boleh Karena mushaf Al-Quran adalah makhluk Mushafnya ya, mushaf Tapi Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran kan ditulis dalam mushaf Dilafatkan oleh lisan Dan dipelihara dalam dada Mushaf, dada, dan lisan adalah makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, terucap oleh lisan dan terlihat dalam dada adalah bukan makhluk, tapi itu kalamullah. Dan kalamullah, kalimat-kalimat Allah, bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Di antara, di antara dalil yang menyatakan bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Contoh Bu ya, Nabi SAW mengajari kita kalau kita mau melewati atau memasuki sebuah tempat yang angker karena banyaknya jin-jin jahat di sana. Nabi mengajarkan doa dengan doa A'udhu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu aku berlindung Bikalimatillahi tama kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna min syarri ma dari kejahatan makhluknya. Nah, hadis ini mengajarkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah makhluk, maka kita syirik berlindung kepada makhluk. Ini menunjukkan kalimat Allah bukanlah makhluk, tapi sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Al-Quran kalamullah, kalimat Allah dan kalimat Allah itu bukan makhluk, bagian dari sifat Allah. Sehingga boleh kita bersumpah dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat Allah, karena itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tapi sifat Allah. Boleh kita bersumpah dengan Al-Quran, kalau Al-Quran yang dimaksud adalah kalimah Allah dan bukan mushafnya. Wallahu Jika membatalkan sumpah tapi belum melanggar sumpah tersebut, apakah perlu dibayar kifarat? Kalau membatalkan berarti mau melanggarnya. Tetap wajib. Dan ada kalanya kita lebih baik melanggar. Tetapi wajib tetap dibayar sumpahnya. Ini berdasarkan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, halal halakta bisyai'in. Kalau kamu bersumpah dengan sesuatu, untuk sesuatu, waro'aita khairu min, minhu, tapi kamu melihat bahwa melanggarnya lebih baik, maka bayarlah kifaratnya dan laksanakanlah yang lebih baik tadi. Contoh umpamanya gini ya. Kita janji nih dengan teman. Ya. Ketemu di Masjid Anu jam setengah 12 karena mau ngobrol setengah jam cukup nanti jam 12 masuk duhur Gak bisa ngobrol lagi oke okay, deal besok hari Kamis jam 12 eh jam setengah 12 di Masjid Anu. kita sudah datang sebelum jam setengah 12 belas, setelah, setelah setengah 12 kawan kita belum datang Hampir jam 12 belum datang juga Kesel kan? Lagi kesel begitu kita bersumpah Demi Allah kalau dia datang saya jiwir kupingnya Itu bersumpah itu Sumpah kalau dia datang saya jewer kupingnya Nah ternyata jam 12 dia datang Padahal sudah sumpah mau menjewer kupingnya maka kalau dilaksanakan sumpahnya mabarak bisa berantem minimal dia nangis nanti tapi kalau tidak dilaksanakan sudah sumpah maka melanggarnya lebih baik langgar kata Nabi Susah tapi tetap bayar kifarat dari sumpah. saum tiga hari atau memberi makan kepada sepuluh orang fakir miskin ada di surah Al-Maidah ayat 89 tentang masalah sumpah ini Bu. Nah, jadi e, membatalkan sumpah berarti mau melanggarnya. Kalau sumpahnya demi Allah maka tetap wajib dibayar kifarat dari sumpah tersebut. Apa yang dimaksud dengan Quran itu makhluk? Nah itu yang salah yang keliru. Quran bukan makhluk. Tapi mushafnya ya makhluk. Tapi Al-Quran yang terus dalam mushaf adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Nah hanya Muqtazilah yang menyatakan Quran itu makhluk. Yang dimaksud Quran makhluk adalah Quran itu ciptaan, bukan sifat Allah. Nah inilah letak penyimpangan. Berapa lama waktu untuk membayar zakat mal? Boleh satu tahun nggak? Atau harus sebelum Idul Fitri sudah lunas? E, kita menghitung kalau harta kita sudah lewat satu tahun. Tergantung sejak kapan kita menyimpan harta itu. Kalau bukan sejak Muharram ya nanti keluar Muharram lagi, setelah Muharram keluar lagi. Kalau safar, safar lagi dan seterusnya setelah disebut wahala alaihil haul dan sudah berlalu baginya satu tahun. Tapi seafdol afdol pengeluaran zakat adalah ketika Ramadan karena amalan ketika Ramadan dilipat gandakan. Itu yang paling utama gitu ya. Jadi Tergantung waktu setelah berlalunya satu tahun itu kapan, tapi yang paling aktual dikeluarkan pada waktu Ramadan. Boleh sebelum Idul Fitri, boleh setelah Idul Fitri terserah. Cuma sekali lagi, pahala yang akan kita terima dari amalan kita berbeda antara amalan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Gak apa-apa, asal kita amanat. Kalau saya keburu mati sebelum Ramadan, tolong keluarin ya zakatnya itu aja. Kalau lebih dari satu tahun nggak apa-apa. Ya, iya. iya, iya boleh. Setelah satu tahun baru. Kalau sebelum satu tahun nggak kewajiban zakat, nggak kena kena kewajiban zakat. Tapi kalau sudah lewat satu tahun baru terkena, silakan kapan mengeluarkannya gitu ya. Lebih cepat pada intinya lebih baik. Tapi kalau di bulan Ramadan itu lebih baik lagi. Bagaimana yang perempuan dalam sholat ketika setelah ruku Sebaiknya tangan di dada atau lurus ke samping kanan kiri Ini tidak hanya untuk perempuan ya Laki-laki juga sama Apakah setelah ruku sedekap lagi atau ah, ke bawah lepas Ini adalah masalah yang diistilahkan oleh para ulama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan bahwa bersedekah setelah ruku itu bin dolalah. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan para masyayikh di Saudi rata-rata mensunahkan. Syekh Al-Utsaimin menyatakan kesunahannya dalam Kitabul Ilmi yang sudah kita terjemahkan. Syekh bin Baz juga menyatakan sunnah. Apa dalilnya banyak, ada yang mujmal, ada yang khas, ada yang khusus. Di antara yang khusus adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadisnya dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Kata Wa'il bin Hujrin, ketika Nabi sedang ruku dikatakan summa qala sami Allahu liman hamida faraaituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wa'a ala sadrihi Kata Wa'il bin Uzil, kemudian Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini jelas nggak? Jelas ya. Kemudian beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah berarti bangkit dari ruku sebab doa itu hanyalah bangkit dari ruku Sami Allahu liman hamidah Maya. Nah, kemudian aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan kitab Musnad Ahmad. Nah, ketika saya pernah bertanya kepada seseorang, ibu-ibu dengar dulu atau kan nanya, pas saya jawab harus dengar. Saya belum sempat nanya, Bu ya, tapi saya suatu saat ingin nanya ke para murid Syekh Al-Albani seperti Syekh Ali, Syekh Musa, Syekh Salim gitu ya. Tapi tentang poin ini belum. Kalau sebelum ketemu mereka sudah banyak pertanyaan pas ketemu lupa hanya yang ingat ingatnya aja ditanya gitu ya nah poin ini lupa nggak ditanya cuma ada cumanya waktu ada seseorang yang kesini yang pernah eh, apa namanya menyaksikan bertemu dengan Syekh Al Albani rahimahullah ketika ditanyakan hadis ini kata beliau pernah eh, Syekh Al Albani ke Madinah lalu di Madinah ditanyakan hadis ini kata Syekh Al Albani itu bisa dipakai tapi ini secara lisan dan tidak terungkap secara tertulis dalam kitab kita. Saya punya kitab Taraju Syekh Al Albani. Taraju itu artinya rujuknya Syekh Al Albani terhadap hadis-hadis yang tanya disohikan jadi dhaif atau yang tanya dhaif jadi sahih. Ada khusus kumpulan e, hadis yang seperti itu dan bukunya berjudul Taraju Al Albani. Nah, di buku itu saya lihat tidak ada. Tidak ada rujuknya Syekh Al Albani terhadap masalah ini yaitu dalil yang dipegang oleh orang-orang yang sedekap setelah ruku dan sampai sekarang saya pribadi bu masih begitu sami Allah lima liman hamidah kesini walaupun doa ustad-ustad lain lepas. lepas ketika saya sholat di samping Syekh Ali Hasan Al Athari sami Allah liman saya sengaja begini hmm. mudah-mudahan ditegur gitu tapi enggak <laughs> Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya sumpah Syekh dari Madinah juga sedekah. Sama Allah Liman Hamidah juga sedekah. Itu saya lihat langsung ketika daurah di Malang, beliau sedekah ketika semua orang lepas ke bawah. Cuma dua orang, eh, Syekh Ibrahim dan saya waktu itu yang sedekah, yang lain-lainnya ke bawah. Jadi ini ikhtilaf ibu. Ibu terserah ikut Syekh al bani atau Syekh bin Bas. Bukan ikut saya atau yang lainnya ya. Ikut para ulama dengan Eh, dalil-dalil yang tadi diungkapkan. Bagaimana sebaiknya wudhunya orang puasa pakai kumur dan istinsah? Iya pakai cuma jangan terlalu dalam. Iya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, istighfar fil istinsa Illa antaku nasoiman Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsa Kecuali kalau kamu sedang sahur Jangan terlalu dalam ntar keminum Bagaimana kalau seorang ustaz yang sudah mahir dalam agama tapi masih mau mengisi kajian ibu-ibu tanpa hijab, jaraknya pun 1-2 meter saja. Tanya ke ustaz itu barangkali punya dalil khusus. Tanya kalau umpamanya ada dalil khusus, kasih tahu saya. Kalau umpamanya ustaz itu ya sebenarnya sih salah, tegur kenapa tuh mau? Ya ini kan ibunya awam-awam. Justru yang awam harus dibina sejak kecil. Eh, sejak kecil. <laughs> Sejak dini. Nanti kalau umpamanya ketika masih awam tidak dihijab, nanti kalau sudah setahun baru dihijab. Ah. Setelah ibu-ibu ngerti, kenapa Ustaz sudah, sudah ngerti dari dulu ya? <laughs> Tapi kok nggak diamalkan dari dulu gitu? Akhirnya turun kepercayaan kepada Ustaz tersebut. Tapi mungkin Ustaz itu punya dalil kalau punya nanti kasih tahu ke saya ya. Kajian Ustaz di Radio Roja hari Jumat sore itu live atau rekaman? Jumat apa? Oh selalu kaset, selalu saya gitu. Itu kaset bu. kaset. Kita nggak dengar di Bandung. Di Bandung nggak dengar. Uh, kalau saya ada di di uh, apa di Jabotabek dan Rojatau biasanya di, relay biasanya ya yang di relay itu setiap hari ka, eh, Kamis di Al Muhajirin terus Sabtu pagi kerangan nah Sabtu keempat besok ya Sabtu keempat jam 9 sampai eh, duhur juga biasanya live terus yang rutin cuma itu kalau yang lainnya nggak rutin kadang malam ahad mereka telepon ke rumah saya jadi saya ceramahnya di depan telepon sampai kuping panas nah itu disiarkan langsung sudah tiga kali Jumat tak ada kajian tersebut kenapa tanya ke Roja jadi hari Jumat saya belum pernah live ya atau oh nggak tahu ya saya hari Jumat ada jadwal di, di, di Bandung setengah lima sampai maghrib. Gak tahu kalau ada yang relay. Wallahu a'lam. Hari Jumat masalah akidah. Gak tahu kalau ada yang merilai. Al-Furqan mesinnya. Kadang katanya di uh, Cirebon ada ada juga Asuna namanya radio tanpa saya ketahui ada yang merilai tiba-tiba ada telepon Ustaz ngisi di Cirebon ya enggak saya bilang kok ada di radionya jam sekian oh ternyata di relay langsung ada tidak bilang sih cuma ya nggak apa-apalah kalau itu demi kebaikan bagi seorang ummahat yang tidak mempunyai penghasilan kecuali nafkah bulanan dari suaminya mana yang lebih utama sisa uang belanja disimpan sebagai tabungan untuk pergi haji atau memperinfak memperbanyak infak dan sodako dua-duanya perbanyak infak dan sodako haji juga haji itu bu panggilan walaupun banyak uang kalau belum dipanggil tetap ada halangannya dan walaupun tidak punya uang kalau sudah dipanggil ada aja jalannya Batalkah sholat kita jika tersenyum Atau tertawa Karena melihat anak kita yang sedang bermain-main Di kita sholat Kadang terlihat keasikan mereka bermain Hingga membuat kita tergelitik Sholat atau memperhatikan anak uh, Syekh al bassam dalam kitab Tudul Ahkam menyatakan tertawa terbahak-bahak adalah batal Membatalkan sholat sama dengan e, berbicara kecuali kalau tersenyum atau dehem atau ya hmm. <clears throat> gitu itu tidak membatalkan kecuali kalau dehemnya itu tanpa udur sekedar iseng maka mengurangi kadar sholat tapi kalau ada udur ada udur umpamanya sakit tenggorokan atau uh, apa serak sementara dia jadi imam gitu ya e, serak kemudian <clears throat> Kasih tahu jangan sama leher. Tersenyum tidak membatalkan, cuma pasti mengurangi kadar sholat karena dia tidak khusyuk dalam sholat. Makanya tersenyum. Kecuali kalau tersenyumnya ya terkondisi oleh baca. Umpamanya ketika sholat dia membaca ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan, kebayang indahnya dan bahagianya, lalu improvisasi ya, dia tersenyum. Itu Gak apa-apa. Senyumnya adalah cermin kehusuan. Apa benar pernyataan akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia? Jika benar, kenapa masih banyak para ikhwan kita yang sudah ngaji sering mendengar masalah uh, sering mendengar masalah akidah ah, sering mendengar masalah akidah akhlaknya masih kurang baik. Iya, berarti walaupun suka ngaji itu uh, daya tangkapnya mungkin kurang atau masih ada kesalahpahaman. Sebab ketika kita membahas hadis Mu'ad bin Jabbar Ketika Nabi Susan bertanya, Hei Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Nah dijawab, uh, Allah dan Rasul yang lebih tahu kata Nabi SAW salah satunya hak hamba atas Allah Allah Allah tidak mengadabnya selama dia tidak menyekutukan lalu kata Muhammad walaupun dia mencuri dan berzina ya walaupun mencuri dan berzina kemudian kata Muhammad boleh nggak aku kabarkan berita jangan kan gitu ada orang yang salah salah paham tentang maksudnya yang penting akidah lurus walaupun berzina dan mencuri akhirnya di Bandung itu bu ada yang apa namanya eh, ngumpul-ngumpul kayak kebo Iwan Ahok bercadar berjenggot bergamis ketahuan itu ditegur keras terus dia telepon ke saya saya nasihati kenapa begitu ini mencoreng citra kita gitu ya kata dia lo oh, ada kan ada hadis muad yang penting akidah kata muat wa inzana wa syarakah walaupun dia berzina dan mencuri kata Nabi iya. walaupun dia berzina dan mencuri katanya kan ada hadisnya kenapa Ustaz men men menyalahkan saya sementara Nabi juga membolehkannya nah, ini salah paham lalu kita jelaskan lagi seperti itu ada mungkin ada kesalahpahaman yang jelas bahwa akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia ya tapi pertama begini bukan hanya benar tapi mendalam juga kuat benar tapi lemah Pemahamannya benar, tapi imannya lemah. Maka ini juga akan mendorong orang untuk berakhlak buruk atau melanggar syariat, melakukan kemaksiatan. Tapi tidak hanya lurus dan benar pemahaman, tapi juga kuatnya iman yang dia miliki. Kalau iman kuat, pemahamannya lurus, insya Allah akan lurus akhlaknya juga. Tapi kalau iman lemah, walaupun pemahamannya lurus, mungkin saja dia terjerumus dalam maksiat. Jangankan kita di kalangan para sahabat ada yang mabuk, ada yang berzina seperti itu sampai dia dirajam, sampai dia dicambuk dan seterusnya. Apakah akidah mereka tidak lurus? Lurus, cuma imannya lemah. Tidak kuat, tidak mantap sehingga efeknya kepada akhlak kurang begitu bagus. Terakhir buku pegangannya apa? Saya nggak memegang buku apa-apa sekarang. Oh belum, oh, masih ada. Tapi nanti ya kalau mau ada kita berjudul Mukhtasar Ma'arijul Qabul ini bagus. Pertama untuk e, pemula ini bagus, tidak terlalu berat. Yang kedua lebih komprehensif gitu ya. Kalau bahasa akidah Wasitnya itu kan khusus asma wa sifat, akidah e, e, bukan apa lagi akidah tahawiyah itu terlalu tebal. Kemudian kalau usul salasa itu uh, khusus tauhid uh, saja gitu tapi poin akidah yang lainnya kurang tercakup. Nah ini mencakup banyak poin ya ada rukun iman ada rukun Islamnya juga ada di sana gitu ya asma sifatnya juga ada. Jadi dan penjelasannya simpel sederhana tidak terlalu berat. Makanya saya pilih Muftasar Ma'arijul Qabul. Saya nggak tahu ini sudah belum ada terjemahannya kayaknya. Belum kayaknya ya. Tapi nanti saya tanyakan ke penjual buku sudah ada belum kalau umpamanya ibu-ibu mau memfotokopi kitabnya, silakan bisa pesan nanti mungkin Sodri akan memfotokopikan, tapi bayar ya. Boleh nggak bernazar sesuatu apabila keinginan kita dikabulkan? Boleh. Dan kalau sudah nazar wajib dipenuhi. dilarangnya wanita mengenakan pakaian celana panjang karena tasyabu atau karena perlihatkan lekuk aurat? Dua-duanya. Dua-duanya. Di rumah pakai kulot, bu tahu kulot? Nah itu. Karena jika alasan tasyabu dalam sebuah diskusi di sebuah milis dikatakan maka dalam kondisi apapun seorang wanita dilarang memakai celah panjang termasuk di hadapan suaminya karena alasannya tasyabuh berarti selamanya tidak boleh bagaimana? Iya. Pernah suatu saat seorang wanita mau menaiki kuda di zaman Nabi sallallahu Dan tersingkaplah bajunya tapi dia memakai celana di dalamnya, celana panjang. Nabi SAW menyatakan rahimallahu al-mutasarwilat. Semoga Allah merahmati wanita-wanita yang memakai celana panjang. Hadis itu doif, doif status sanadnya. Tapi para ulama di antaranya Imam Al Baihaqi menyatakan hadis ini mengungkapkan bahwa celana panjang sudah dikenal di kalangan para wanita saat itu. Jadi kedoifan hadis itu tidak menafikan kebiasaan para wanita mengenakan celana panjang. Artinya tidak, ah, tapi rangkap ya. Iya, iya. Jadi di luarnya itu dilapisi lagi dengan jilbab. Nah, sehingga tidak terkesan e, menampakkan bentuk tubuhnya. Seperti itu di rumah kalau celana tersebut merupakan celana yang menjadi kehususan bagi pertama laki-laki, kedua orang kafir, ketiga ahli-ahli maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau bentuk celana dalamnya eh celana panjangnya tersebut tidak menjadi celana yang khas bagi laki-laki, khas bagi ahli maksiat, khas bagi eh, orang-orang uh, kafir, menyendiri walaupun celana panjang tapi bentuknya tidak menjadi celana panjang menjadi ciri khas mereka-mereka mereka itu maka tidak apa-apa. Jadi Uma pinjam punya bapak, nah boleh, karena punya laki-laki. Gitu. Pinjam punya anak, nah boleh. Contohnya Levis. Celana pendek tapi khusus di kamar gitu. Tapi jangan keluar kamar sebab ada anak-anak dan pembantu. Iya sama, pokoknya kalau itu bukan merupakan ciri khas laki-laki atau ciri khas ahli masyarakat, ya apa-apa. Tapi kalau minjem upaya celana apa ya. Ya, sudah hampir jam 12 ibu-ibu sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan insya Allah kita jumpa lagi dua pekan yang akan datang ya. Iya. Ya, sekian saja dulu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.